Salawat serta salam semoga dilimpahkan oleh Allah Tabaraka taala untuk dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang pada pertemuan yang lalu kita alhamdulillah telah menyelesaikan pembahasan hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in al nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf al nawawi rahimahullah taala. Kita alhamdulillah telah menyelesaikan hadis yang kedua dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala tatkala Jibril alaihi salatu wasallam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang beberapa hal. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah kita akan lanjutkan pada hadis yang ketiga yaitu hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma dia berkata Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam dibangun di atas lima perkara. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, menegakkan sholat, Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, melaksanakan haji. Dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadhan. Ini hadis yang ketiga yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab ini. Tentunya ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah taala sebelum kita masuk ke dalam poin-poin pembahasan dari hadis yang mulia ini kita ingatkan bahwa hadis ini atau lafaz yang dikandung oleh hadis ini secara garis besar telah kita bahas dalam hadis yang kedua. Tatkala Jibril alaihi salatu wasalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, akhbirni Islam, maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda al-Islam wa tashhadu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti az zakah wa tusum ramadan wa tahujja al-bait in istata'ta ilaihi sabila. Jadi pembahasan yang ada dalam hadis ini secara garis besar telah kita jelaskan pada pembahasan hadis Jibril dari jawaban Nabi SAW tentang Islam Walaupun kemarin beberapa beberapa kali kita ulang bahwa tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjelaskan atau menjawab pertanyaan Jibril Alaihi Wasallam tentang Islam itu apa, tentunya yang disabdakan oleh Nabi di hadis Jibril ini mencakup semua ajaran Islam yang zahir bagaimana selalu kita ulang. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengatakan Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa saya tidak ada yang berhak disembah selain Allah Muhammad utusan Allah dan engkau menegakkan salam, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan dan engkau melaksanakan haji ke Baitullah jika seandainya engkau mampu melakukan perjalanan melaksanakannya maka maksud dari sabda Nabi SAW tersebut adalah menyampaikan syiar-syiar Islam atau amal-amal Islam yang zahir sebagai pokok-pokok dari ajaran Islam yang zahir tersebut. Tentunya hal ini berbeda dengan hadis Abdullah bin Umar. Di mana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mendengar Nabi SAW bersabda bahwasanya Islam dibangun di atas lima perkara ini. Jadi masuk ke dalam inti pembahasan lima hal ini. Namun secara garis besar kita katakan bahwa pembahasan yang ada dalam pembahasan kita di jawaban Nabi SAW tentang Islam itu kurang lebih sama pembahasannya dengan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini. Dan tapi nanti insya Allah dalam syarah kita akan tambahkan beberapa hal yang kita berharap moga kiranya itu sebagai nasihat untuk diri kita pribadi dan juga untuk ikhwah dan akhwat semua. Kemudian yang kedua, kita lihat perbedaan ya dari lafaz yang ada di dalam hadis Abdullah bin Umar ini dengan jawaban Nabi SAW. Kita perhatikan jawaban Nabi SAW di hadis Jibril. Nabi SAW katakan al-Islam wa tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima salam wa tu'ti zakah wa tasumah Ramadan wa tahujjal bait Ini sata'ta ilaihi sabila. Perhatikan antara puasa Ramadan dengan haji. Puasa Ramadan dengan haji kalau dalam hadis Jibril Nabi SAW katakan puasa Ramadan kemudian haji. Namun di hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini Nabi SAW katakan wa hajjil bait wa sawmi Ramadan. Rukun Islam yang keempat kata Nabi Sallam adalah puasa Ramadan dan yang kelima adalah haji. Dan ikhwani banyak mungkin sebahagian kaum muslimin yang tidak memperhatikan permasalahan ini sehingga kita di sebahagian mereka tatkala kita membacakan hadis seperti ini mereka menyalahkannya. Mereka mengatakan salah Ustaz yang benar haji dulu baru eh, yang benar puasa dulu baru haji. Padahal yang ulama ahli hadis sebagaimana yang tercantum dalam kitab ini. Wa eh, wa hajjil Melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Jadi jangan kemudian kita mengatakan salah karena memang urutannya seperti ini. Ya, urutan dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu urutannya seperti ini. Jadi mendahulukan haji dulu baru puasa Ramadan. Dan ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala para ulama Allah taala membahas kenapa didahulukan terlebih dahulu dalam riwayat ini haji baru ditutup dengan puasa Ramadan. Padahal kalau kita lihat dari urutan ibadah tentunya hendaknya didahulukan apa? Puasa Ramadan baru haji. Akan tapi para ulama menjawab ya pertanyaan ini dengan dua jawaban. Yang pertama jawaban Syekh Salih Al Syekh dalam syarah beliau terkait dengan uh, penjelasan kitab ini. Kemudian yang kedua adalah syarah Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah taala dalam penjelasan hadis ini. Pertama Syekh uh, Syekh Salih Al Syekh mengatakan bahwa urutan yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah urutan yang tepat. Tatkala Nabi SAW mengatakan Islam itu dibangun di atas lima perkara. Pertama syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah Kemudian yang kedua menegakkan salat, yang ketiga memberikan zakat, yang keempat haji, yang kelima adalah puasa Ramadan adalah urutan yang tepat dilihat dari jenis ibadah. Antum perhatikan salat ini ibadah badaniyah mahdhah, murni ibadah apa? Badaniyah. Zakat murni ibadah ibadah apa? maliyah. Jadi perhatikan salat murni ibadah badaniyah. Zakat murni ibadah maliyah. Haji mustarab badaniyah dan maliyah. Puasa yang jelas jangan ragu-ragu. Badaniyah. Makanya beliau mengatakan bahwa puasa ini sebenarnya terwakili oleh sholat kalau kita bicara tentang jenis ibadah. Makanya tak kala urutan ini seperti ini disabdakan oleh Nabi ini sesuai. Kenapa? Karena puasa itu mustakillah. Ya, kalau kita lihat dari urutan sholat ini ibadah badania makna mutlak murni ibadah badania, zakat murni ibadah malia, haji yang menggabungkan antara badania dan malia. Sedangkan puasa mustakillah Tentunya kalau kita katakan e, misalnya puasa Ramadan, kemudian setelahnya haji, maka tentunya tidak sesuai dengan urutan. Makanya beliau mengatakan ini pula yang dilakukan oleh Syekh atau Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari taala dalam kitab sahih. Kita perhatikan dalam kitab sahih Al-Bukhari. Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah dalam urutan Perkara ini juga mengikut urutan ini. Maka antum akan dapat di dalam kitab Sahih Bukhari kitab e, haji itu sebelum kitab puasa. Haji sebelum kita puasa. Jadi dibahas dulu tentang haji baru setelahnya dibahas tentang masalah masalah puasa. Jadi intinya kenapa didahulukan e, haji daripada puasa Ramadan? Karena dilihat dari jenis ibadahnya. Ini jawabannya yang pertama. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin melihat dari sisi lain. Beliau mengatakan bahwa dalam bahasa Arab perebutan sesuatu yang harus di depan kemudian diakhirkan. Ini biasa dalam urutan bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab aturan yang pertama disebut kedua atau yang kedua disebut jadi yang ketiga ini dalam bahasa Arab tidak masalah. Beliau membawakan satu contoh bait syair yang dikatakan oleh orang Arab Inna man sada abuhu e Inna man sada Summa sada abuhu Summa sada min ba'di dzalika jadduhu Ini bait syair yang beliau beliau jadikan sebagai argumen bahwa penyebutan urutan dalam bahasa Arab ini tidak masalah yang nomor satu dijadikan nomor dua, yang nomor dua jadikan nomor tiga nggak masalah. Beliau mengatakan inna man sada summa sada abu Orang Arab pernah berkata dalam bait syair mereka, sungguhnya seseorang yang menjadi pemimpin anaknya ini ya, seorang anak yang menjadi pemimpin, kemudian bapaknya menjadi pemimpin, kemudian setelahnya kakeknya menjadi pemimpin. Ini kan urutannya berbalik. urut berbalik. Seharusnya siapa dulu jadi pemimpin? Kakeknya, bapaknya, baru kemudian anaknya. Tapi beginilah dalam bahasa Arab kata beliau. Ini jawaban yang kedua. Jadi Kenapa bisa didahulukan haji daripada puasa Ramadan? Ini hal yang maklum dalam bahasa Arab. Ada yang dalam bahasa Arab aturannya bisa mungkin yang pertama dijadikan yang kedua atau yang kedua bisa dijadikan pada urutan yang ketiga. Ini ikhwani kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Jadi inti jawaban yang pertama Syekh Saleh al Syekh mengatakan dilihat dari jenis ibadah. Ya dilihat dari jenis ibadah. Karena puasa itu dilihat dari jenis ibadah sama seperti sholat. Maka tak tatkala diurutkan setelah zakat, ini tidak cocok dari jenis ibadahnya. Maka harus diletakkan dia setelah setelah haji karena hajilah yang menggabung antara dua jenis ibadah salat dan dan zakat karena dia ibadah maliyah dengan badaniyah. Jadi cocoknya memang puasa diletak di akhir. Ini uh, jawaban yang pertama dari Syekh Shalih Al-Syekh. Adapun jawaban yang kedua itu jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah beliau beliau mengatakan dalam bahasa Arab tidak masalah urutan ini didahulukan dan diakhirkan. Beliau memakai atau berargumentasi dengan perkataan salah seorang ahli syair, "Inna man sada summa sada abuhu summa sada min ba'di dzalika jaddu." Sungguhnya seorang anak yang menjadi pemimpin, kemudian setelahnya bapaknya menjadi pemimpin, dan kemudian setelahnya kakeknya menjadi pemimpin. Ini berbalik urutannya, sebabnya kakek dulu, baru bapak, kemudian dia. Wallahu taala alam. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala, dua hal yang yang ingin kita jadikan sebagai mukadimah pendahuluan sebelum kita membahas uh, hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini. kaum muslimin muliakan oleh Allah. Yang pertama dari pembahasan yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah biografi dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita juga berharap Mau kiranya terkala kita membahas uh, hadis yang berjumlah berapa jumlahnya? Hah? 43 atau 42 ya? Hah? Hah? 42 kurang lebih ya. Ingat saya 42 tapi kadang-kala ingatan itu mengkhianati kita. <laughs> Kadang-kala ingatan mengkhianati kita. 42. Tapi mungkin kalau boleh saya tanya, ya, kitab ini disebut dengan arba'in 40. Kenapa hitungannya 42? Saya bisa jawab. Kemarin sudah kita sebutkan ini masalah Arba'in An-Nawawiyah 40 hadis karya Imam Nawawi. Tapi setelah kita hitung eh, lebih 42 kiranya. Saya bisa jawab. Hah? Iya, jabrul kasar istilahnya. Jadi pecahan itu tidak dihitung sama orang Arab. Makanya panik kaum muslimin muliakan oleh Allah untuk akan dapati wafiyatul ulama. Umur para ulama ketika mereka meninggal itu tidak ada pecahan. Ya kan? 63 padahal 63 sekian. Dalam sejarah itu disebut hari berapa hari itu kadang-kadang disebut. Tapi itu tidak di, dikatakan 63 sekian hari misalnya, tidak disebut. Ini jabrul kasar istilahnya. Ada beberapa contoh yang seingat kita telah kita sebutkan dalam mukaddimah sebelum kita membahas tentang kitab ini. Jadi 42 hadis kita harapkan dalam menyampaikan atau membahas tentang 42 hadis ini tentunya kita akan dapat di, di, di awal semua hadis ada seorang sahabat. Di awal semua hadis ada seorang sahabat. Dan kita harapkan dengan mungkin penjelasannya ringkas terkait dengan biografi mereka, kita sedikit mengenal siapa mereka. Karena ini merupakan salah satu di antara hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim mengenal siapa para sahabat Rasul kita yang mulia sallallahu Benar kata orang tak kenal maka tak tak sayang kan itu kata orang. Tapi jangan dipahami dengan sisi negatifnya. Tak kenal sahabat maka antum tak sayang. Tak kenal sahabat maka antum tidak akan bisa mencintai mereka. Antum mencintai Abu Bakar karena apa? Oh, karena saya dengar, saya, saya baca sejarahnya ini ini membela Islam sehingga besar terasa Abu Bakar di dada kita. Dan mencintai Abu Bakar dan Umar memang diajarkan oleh salaf kepada generasi keturunan mereka sebagaimana mereka mengajarkan anak-anak mereka Al-Qur'an. Ini selalu kita sampaikan. Karena Una salah mengatakan dahulu orang tua kami mengajarkan kami hubba Abi Bakr wa Umar mengajarkan para kami cinta Abu Bakar dan Umar kama yu'allimuna as-surata Al Qur'an sebagaimana mereka mengajarkan kepada kami surat Al-Quran. Ini pentingnya ya mengetahui sejarah para sahabat Nabi SAW. Jadi kita akan melewati pembahasan-pembahasan yang kesemua hadis akan kita awali dengan membaca nama para sahabat dan sedikit biografi singkat mereka sehingga kita bisa mencintai mereka Radiyallahu anhum dan kalau saatnya kita sudah mencintai mereka dengan hati kita maka tentunya kita akan berusaha untuk mencontoh mereka dan kalau seandainya kita berusaha untuk mencontoh mereka yang kita harapkan adalah sabda Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a ahabba." Di akhirat kelak seorang akan dibangkitkan dengan orang-orang yang dia cintai. Ini yang kita harapkan. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nama beliau adalah Abdullah. Kunyah beliau Abu Abdurrahman. Kunyah beliau Abdurrahman namanya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab bin Umar bin Khattab Al-Qurashi Al-Adawi ya Al-Adawi yaitu dari Bani Adi dan Umar bin Khattab ini dari Bani Adi eh, dari suku Quraisy radhiyallahu anhu jadi anak eh, sahabat pertama dalam biografi yang telah kita baca baik dari hadis yang pertama maupun hadis yang kedua yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khawani kaum muslimin wa kaum muslimat dimuliakan oleh Allah Beliau masuk Islam di kota Mekah bersama dengan ayahnya tatkala beliau masih kecil. Masih kecil beliau sudah masuk Islam. Dengan masuk Islamnya Umar maka beliau ikut masuk Islam. Ini Abdullah bin Umar bin Khattab dan berangkat hijrah bersama dengan ayahnya yaitu Umar bin Khattab dan beliau tatkala hijrah bersama dengan Umar ayahnya beliau belum balik. Radhiyallahu anhu. Perang pertama yang beliau ikuti di zaman Rasulullah SAW adalah perang Khandaq. Di perang Uhud beliau diajukan oleh bapaknya untuk ikut. Umurnya waktu itu 14 tahun. Dan coba lihat bagaimana pendidikan yang ditunjukkan oleh para sahabat. Anaknya um, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipakaikan senjata dan diperintahkan untuk berbaris bersaf. Karena setiap kali Nabi SAW berangkat melaksanakan perang, maka Nabi akan mengecek seluruh pasukan. Siapa yang tidak layak ikut perang. Anak-anak para sahabat itu memang disahkan diikutkan. Moga-moga kiranya bisa terjun di medan jihad. Jadi bukan malah diletakkan di rumah, disahkan. Maka Nabi mengecek di antara yang tidak memenuhi syarat untuk ikut berperang adalah sahabat kita ini, itu Abdullah bin Umar Khattab radhiyallahu Karena umurnya waktu itu masih 14 tahun. Umurnya masih 14 tahun. Ini kan Nabi SAW menolaknya. Dengan beberapa orang, di antaranya Abu Sa'id al-Khudri dan beberapa sahabat yang lain. Ditolak. Kemudian di perang Uhud mencoba lagi untuk maju. Dilihat umurnya sudah 15 tahun maka diizinkan oleh Nabi SAW. Jadi perang pertama diikuti oleh beliau adalah perang perang Khandaq. Beliau ini adalah saudara kandung siapa? Hafsah. Hafsah bintu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar punya anak selain mereka. Sebagaimana Abu Bakar juga punya anak selain Aisyah kalau Aisyah dengan eh, siapa kakaknya? Hah? Asma ya? Asma Saudara sekandung atau tidak? Aisyah dengan Asma sekandung Saya si ibu maksudnya Hah? Belum tengok akte kelahirannya Ustaz tidak, tidak sekandung. Ibunya berbeda ya. Ibunya berbeda. Yang sekandung Aisyah itu Abdurrahman, sedangkan Asma yang sekandung dengannya adalah Abdullah. Jadi ayah, eh, ibunya berbeda. Ya, ibunya berbeda. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah taala. Jadi eh, Abdullah bin Umar bin Khattab adalah saudara sekandung Ummul Mukminin. Ummul Mukminin radhiyallahu an Habsah bintu Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Ibu mereka adalah Zainab bintu Mat'un dan kita kenal dalam sejarah seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi SAW bernama Uthman bin Mat'un. Uthman bin Mat'un. Jadi eh, saudari perempuan Utsman bin Mat'un inilah yang kemudian menikah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala dan melahirkan dua orang ini yaitu Hafsah radhiyallahu anha dan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam istilah sejarah selalu dikatakan salah satu di antara empat orang sahabat bernama Abdullah. Kalau pernah mungkin kita belajar ilmu mustalah hadis, kita akan sering mendengar dengan al-abadilah al-arba'ah, al-abadilah al-arba'ah. Empat sahabat yang namanya Abdullah. Satu Abdullah bin Umar bin Khattab, yang kedua Abdullah bin Abbas, yang ketiga Abdullah bin siapa? Lah. Abdullah masuk kibar ini sahabat-sahabat kecil. Alhamdulillah Abdullah masuk besar, sahabat besar. Ini sahabat-sahabat kecil yang tak tatkala Nabi SAW hidup, mereka masih masih kecil-kecil. Tapi sudah dikatakan sahabat. Abdullah bin Umar bin Khattab, kemudian siapa? Siapa? Abdullah bin Abbas yang ketiga Abdullah bin Amr ibn al-As. Yang keempat. Ini kalau saya tes nama-nama sahabat kayaknya nggak ada yang ingat ini. Hah? Siapa yang keempat? Ada sahabat yang masya Allah juga nih. Eh, nah, jamin Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Az-Zubair. Ini Al-Abadilah Al-Arba'ah. Al-Abadilah Al-Arba'ah. Empat sahabat yang namanya Abdullah. Banyak sahabat namanya Abdullah kan tapi keempat mereka ini masya Allah ya dikenal dalam istilah para ulama, khususnya para ulama ahli hadis dengan sebutan al-abadillah al-arba'ah. Ini Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tentang masalah jihad. Beliau adalah sahabat terdepan. Sahabat terdepan. Ini Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semenjak beliau ikut perang Khandaq, beliau terus mengikuti peperangan bersama dengan Rasulullah SAW. Bahkan beliau berkali-kali berangkat ke Syam, berangkat ke Irak, berangkat ke negeri-negeri Persia, melakukan jihad di jalan Allah Taala. Ini Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dilihat dari sisi ibadah beliau juga luar biasa. Dilihat dari sisi ibadah beliau beliau sangat luar biasa. Ada beberapa hadis yang menceritakan tentang ibadah beliau. Di antaranya hadis riwayat Muslim. Dikatakan dalam hadis tersebut, "Kana ar-rajulu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ru'yan qassaha ala Rasulillah sallallahu fatamannaitu an ara ru'yan aqussuha ala Nabi sallallahu Di zaman dahulu ketika Nabi masih hidup, kalau ada seorang laki-laki bermimpi, maka mimpi itu ingin segera dia ceritakan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Bahkan setelah sholat subuh kalau tidak ada yang menceritakan mimpinya, Nabi bertanya, siapa yang bermimpi tadi malam? Karena Nabi ingin mentakbirkan mimpi mereka. Maka kita akan dapati beberapa hadis Nabi mentakbir, Abu Bakar juga mentakbir mimpi. Kadang-kadang Nabi mengatakan engkau benar separuhnya wahai Abu Bakar tapi salah separuhnya. Maka setiap kali ada orang mimpi terus cerita kepada Nabi dan Nabi takbirkan. Takbirnya itu rata-rata baik. Sehingga Abdullah bin Umar berangan-angan jika seandainya dia bermimpi dan bisa ceritakan itu kepada Rasulullah dan wa kuntu gulaban syabban azaban wa kuntu anamu fil masjid ala ahdi Rasulillah SAW dan aku adalah seorang pemuda belum menikah dan setiap malam kerjaku hanya tidur di masjid ini juga menunjukkan bahwa tidur di masjid tidak ya dilarang selama tidak mengotori masjid Taib. Kemudian dia melihat dalam mimpinya apa dalam mimpinya dia melihat didatangi oleh dua orang malaikat kemudian diajak ya Padahal bi ila ila diajak menuju neraka. Suatu sumur yang disebutkan penuh dengan neraka dan e, penuh dengan api dan dalamnya banyak sekali orang yang aku kenal mereka. tu aku, maka aku mengatakan tatkala melihat lubang neraka tadi, a'udzu billahi minan nar, a'udzu billahi minan nar, a'udzu billahi minan nar. Aku mengatakan aku berlindung kepada Allah dari neraka tiga kali dia ucapkan. Apa kata dua malaikat tadi? Lam turah. Jangan takut. Dan tatkala Abdullah bin Umar takut melihat neraka tadi, dia mengatakan auzubillah, berlindung kepada Allah dari neraka. Malaikat kedua malaikat tersebut mengatakan la lam turah. Lam turah. Jangan engkau takut. Jangan engkau takut. Ini yang dia lihat. Maka tatkala hal itu diceritakan pada Hafsah dan Hafsah menceritakannya kepada Rasulullah SAW, apa kata Nabi? Ni'mar Rajul Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik pemuda adalah Abdullah, seorang pemuda yang istimewa kata Nabi sallallahu jika seandainya ia melaksanakan salat malam. Qala Salim Salim mengatakan, "Fakana Abdullah ba'da dzalika la yanamu min al-laili illa qalil." Setelah Nabi SAW mengatakan demikian, dia adalah lelaki istimewa kata Nabi. Seandainya dia sholat malam kata Nabi. Maka apa kata Salim? Salim mengatakan setelah dia dengar sabda Nabi SAW itu, dia tidak tidur di tengah malam kecuali waktu yang sangat sedikit. Dihidupkan malamnya dengan Qiyamul Sehingga ada seorang bertanya kepada Nafi. Nafi ini adalah budak yang dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan seorang ulama besar. Maka nayasnau Abdullah bin Umar di manzilihi. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar di rumahnya di tengah malam? Apa kata Nafi? La tutiqunahu. Kalian tidak akan sanggup mengikutinya. Apa yang dilakukan? al wudu li kulli salat wal mushafu fima bainahum. Kalau mau salat selalu mengulangi wudu. Setiap kali salat mengulangi wudu. Kemudian tatkala beristirahat dari dua salat malam yang dilakukan, maka beliau langsung megang mushaf. Ini sampai fajar. Itu kerja yang setiap malam. Kalian tidak akan mampu melakukannya. Kalau kita mungkin sholat, kemudian istirahat, Eh, setelah sholat mungkin panjang kita baca, kemudian setelahnya mungkin is, istirahat kita. Ya, entah minum atau duduk atau mungkin berbaring sebentar demi untuk menguatkan tubuh kita kembali untuk melaksanakan sholat. Dan itu pun sekali-sekali. Sedangkan Abdullah bin Umar setiap malam. Makanya Nabi mengatakan kalian tidak akan mampu contohnya. Ini bentuk semangat beliau dalam beribadah kepada Allah Taala. Adapun berpegangnya beliau kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga soal luar biasa. Ada beberapa hadis di antaranya hadis Abu Dawud. Apa kata Nabi suatu hari lau tarakna hadal bab lin nisa. Jika seandainya suatu hari Nabi keluar dari rumahnya dan Nabi salah melihat pintu masjid itu dimasuki perempuan dan juga dimasuki laki-laki. Sehingga kadang-kala bercampur baur. Maka Nabi SAW mengatakan jika seandainya kita biarkan pintu yang ini khusus untuk perempuan kata Nabi SAW. Maka apa kata uh, rawi ini? setelah Abdullah bin Umar mendengar pintu ini khusus untuk perempuan, maka tidak pernah sama sekali selama hidup Abdullah bin Umar sampai beliau meninggal masuk pintu itu lagi. Mungkin itu sunnah Rasulullah SAW. Ini fani kaum muslimin, wafati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Beliau adalah orang yang sangat jauh dari fitnah, khususnya kekuasaan. Ada hadis yang unik sebenarnya dalam riwayat Imam Al Bukhari tatkala sudah terjadi persatuan kaum muslimin di mana Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu turun dari jabatan sebagai seorang khalifah dan menyerahkan kekuasaan kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Maka kala itu Muawiyah sudah resmi menjadi khalifah kaum muslimin. Tidak ada lagi perselisihan di kalangan kaum muslimin. Disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, Tatkala terjadi perkumpulan antara khalifah baru dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdullah bin Umar tidak datang. Sampai akhirnya Abdullah bin Umar waktu itu muncul e, berkunjung ke rumah Hafsah e, bintu Umar bin Khattab, istri Rasulullah SAW. Apa kata Hafsah kepadanya? E, keluarlah engkau karena orang-orang di sana yang perkumpulan dengan khalifah baru itu itu semuanya menanti engkau karena dia bukan orang bukan sahabat biasa Ya, jadi bukan bukan sahabat yang tidak dipandang, sahabat terdepan. Ya, mungkin ada sebagian sahabat yang tidak se seterkenalnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Tapi beliau memang dipandang orang. Apa yang dikatakan banyak yang mengikutinya. Maka Hamzah mengatakan, Hamzah radhiyallahu anha mengatakan, keluarlah engkau karena orang semua menunggumu wahai wahai saudaraku. Kemudian dikatakan akhirnya Hamzah terus memaksa Abdullah bin Umar keluar, akhirnya Abdullah bin Umar keluar menemui Muawiyah di hadapan masyarakat yang sangat banyak. Maka akhirnya Muawiyah berkhutbah. Di akhir khutbahnya apa kata Muawiyah? Karena Abdullah bin sudah datang. Apa kata Muawiyah? Maka kana yuridu an yatakallama fi hadzal amr falyutli' lana qarnahu falanahnu ahaqqu bihi minhu wa min abi. Apa kata Abdullah bin Umar? Apa kata Muawiyah bin Abu Sufyan? Barang siapa yang ada di daerah ini mengatakan pada semua orang yang ada di hadapannya, ada di antara kalian yang merasa ingin berbicara tentang masalah kekuasaan khilafah yang sudah ada di tanganku, maka hendaknya ditunjukkan batang hidungnya. Ini kata Muawiyah. Falanahnu ahaku bihi minhu wa min abi. Sungguh kami lebih layak menjadi khalifah darinya bahkan dari bapaknya. Bukan ulama lain mengatakan sebenarnya sindiran Muawiyah kepada siapa? Kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala Habib bin Maslamah, "Fahalla ajabtahu?" Ada teman di samping Abdullah bin Umar. Jawab. Ini kan apa namanya? Membuat mungkin hati ini dan itu seterusnya. Jadi Habib mengatakan, "Kenapa kau tidak jawab?" Maka akhirnya Abdullah bin Umar akan maju. Dia sudah angkat bajunya, akan maju menjawab. Dia akan mengatakan apa? Hampir saja aku mengatakan, "Ahabbu bihadzal amri minka man qatalaka wa abaka al-Islam." Wahai Muawiyah, orang yang lebih berhak menjadi khalifah selainmu adalah orang yang memerangimu dan memerangi bapakmu di masa Islam. Ini jawaban juga jawaban yang luar biasa kalau diucapkan. Akan tapi terkala dia sudah angkat, dia berpikir, kalau aku ucapkan ini subhanallah, itu perhatikan ini fitnah harus dihindari. Kalau seandainya aku ucapkan ini, ini akan memecah belah persatuan kaum muslimin. Watas dam bisa-bisa saja akan tertumpah lagi darah wa yuhmalu ala anni ghairu dzalik dan perkataanku ini benar tapi kadang-kala orang akan memahaminya apa salah fadzakartu ma addallahu fil jinan maka aku berpikir pahala Allah di surga maka aku tidak ucapkan itu makanya di masa fitnah ikhwani kaum muslimin kita harus menahan apa lisan kita sikap kita harus dijaga tidak semua yang yang benar di masa fitnah harus antum ucapkan Benar yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu Kalau kita hitung-hitung siapa yang lebih layak jadi khalifah? Abdullah bin Umar daripada Muawiyah radhiyallahu anhu. Akan tetapi, akan tetapi kawan kaum muslimin muliakan oleh Allah kalau kita lihat dari sisi kemuliaan, ya kita katakan Abdullah bin Umar lebih mulia daripada Muawiyah. Muawiyah yang kedua-duanya adalah sahabat yang mulia di sisi di sisi Rasulullah Alaihi Wasallam akan tapi ucapan yang mungkin diucapkan oleh Abdullah bin Umar ini akan bisa memecah belah persatuan, bahkan akan tertumpah darah karenanya. Maka akhirnya dia tidak ucapkan. Mungkin orang akan akan memahami perkataan itu dengan dengan yang tidak apa yang diinginkan oleh Abdullah bin Umar. Maka ini khwani kita harus menjauh dari dari ucapan-ucapan yang bisa menimbulkan apa? fitnah, menahan diri. Karena itu wajar kalau Nabi SAW katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw berkata baik kalau dia dia. Karena kadang, kadang mungkin dengan semangat kita harus tunjukkan, kita ucapkan, akan tapi ini akan memecah belah. Ini akan memecah belah. Maka coba perhatikan fikih yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka apa kata Habib setelah itu? Yang yang mengatakan kenapa kau tidak jawab? Jawab, jawab. Dia mengatakan hufirta wa usim. Engkau dijaga maka engkau selamat. Engkau dijaga oleh Allah maka engkau akan selamat. Coba kalau diucapkan, kan terjadi kegaduhan. Tentunya pasti ada yang mendukung siapa? Abdullah bin Umar. Bisa-bisa persatuan yang diharapkan akhirnya terjadi lagi per perpecahan. Ini khani kaum muslimin yang muliakan oleh Allah Taala. Kemudian terkait dengan imamah beliau, kedudukan beliau di kalangan umat, Imam Malik mengatakan bahwanya kami di Madinah menganggap imam kami di Madinah yang pertama Zaid bin Thabit. Sahabat mulia Zaid bin bin Thabit. Siapa Zaid bin Thabit? Penulis wahyu dipilih oleh Abu Bakar menulis Al-Qur'an, kemudian tatkala Utsman akan menulis Al-Qur'an, dipilih lagi oleh siapa? Utsman bin Affan dan dia adalah sahabat yang paling paham tentang hukum waris dalam Islam, ilmu faraid. Zaid bin Thabit radhiyallahu Jadi imam kami di Madinah kami anggap yang pertama adalah Zaid bin Thabit. Kemudian yang kedua adalah siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar selama 60 tahun memberi jawaban manusia tentang alam. Ya Abdullah bin Umar, peti Allah. Akan tapi ikhwani, beliau adalah orang yang paling takut menjawab pertanyaan. Paling takut menjawab pertanyaan. Bahkan beliau katakan pergi ke sana, tanya ke sahabat sana, pergi sana sampai akhirnya balik lagi ke beliau. Suatu hari ada orang bertanya kepadanya, kemudian dia pergi saja ke ke gubernur tanya kepada dia. Kemudian setelah orang itu pergi apa katanya? Tahukah engkau apa maksud orang tadi? Demi Allah, dia akan jadikan kita sebagai jembatan yang akan mereka gunakan untuk melewati neraka jahanam. Karena banyak orang bertanya kepada kita, sudah tahunya dia jawab. Sudah tahu jawaban, tapi mungkin-mungkin sama ustaz ini boleh gitu. Dia tanya ke ustaz sana, haram kata ustaz. Tanya sana, haram. Tanya ustaz. Oh, ustaz ini kayaknya lebih mudah dia tanya. Ustaz, gimana ini ustaz? Nah, ini maksud pertanyaan bukan ingin tahu hukumnya akan tapi dia cari agar ada ustaz yang bolehkan. Akhirnya kalau ustaz mengatakan iya halal. Ustaz tadi menjadi apa? Jembatan. Dia selamat ke surga ustaz tadi di neraka. Ini kata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu Maka kita juga resepkan kepada para ikhwah, kalau perkara-perkara yang sudah jelas haram sudah. Kalau seandainya antum masih melanggar itu urusan antum dengan Allah jangan bawa-bawa di urusan antum para ustaz. Dipaksa ustaz mengatakan boleh. Tapi ustaz saya kayak gini ustaz, haram nggak boleh. Ya ini kan sudah gini ustaz. Ya akhi, antum itu urusan antum kalau antum melanggar. Jangan jadikan ustaz sebagai jembatan yang bisa antum jadikan jembatan melewati api api neraka. Allah yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi khawani kaum muslimin muliakan oleh Allah taala, beliau meninggal di kota Mekah pada tahun 73 Hijriah tutup umur pada usia 85 tahun radhiyallahu anhu. Ini Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita dengan beliau di surga kelak. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka taala. Beliau mengatakan sami itu Rasulullah SAW wasallam aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam dibangun di atas lima Lima perkara. Ini disebut dengan rukun Islam. Ini yang disebut dengan rukun Islam. Arti rukun itu apa? Arti rukun apa? Rukun apa artinya? Hah? Rukun artinya apa? Ya diam semua. Antum segan ya kalau saya tanya? Nah, segan jawab. Rukun itu sisi, artinya yang mana biasanya terletak di sisi itu apa? Tiang. Terletak di sisi itu adalah tiang. Jadi ini disebut dengan rukun. Kenapa disebut hadis ini adalah rukun Islam? Eh, para ulama rahmatullah mengatakan Para ulama rahmatullah mengatakan bahwa disebut dengan rukun Islam karena rukun itu biasanya sesuatu yang bangunan dibangun di atasnya. Ya, maka saya katakan tadi rukun itu adalah sisi, saya empat sisi misalnya di masjid kita ini, ya. Di situ biasanya tonggaknya, di situ bisa biasanya tiangnya. Maka tak kalah lima perkara disebut dengan rukun Islam berarti bangunan Islam dibangun di atas lima perkara ini. Berarti kalau lima perkara ini tidak ada, berarti bangunan Islam akan runtuh. Ini kenapa para ulama mengatakan arkanul Islam, rukun rukun Islam. Dia mengatakan Islam Nabi SAW bersabda Islam dibangun di atas lima perkara. Yang pertama syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang bersembah tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan juga bersaksi bahwa saya Muhammad adalah utusan Allah taala. Ini rukun yang pertama. Dan rukun ini wajib kaum muslimin mutlak harus ada. Dan sepakat para ulama bahwa kalau yang rukun ini tidak ada, maka Islam tidak ada. Yang pertama ini, kalau dia tidak ada, maka Islam tidak ada. Bangunan Islam tidak ada kalau rukun yang pertama ini tidak ada. Dan dia dalam pembahasan zahir dibahas oleh para ulama, dia harus diucapkan oleh lisan. Diucapkan apa? Oleh lisan. Dan para ulama taala juga mengatakan harus juga tatkala mengucapkan diberitahu kepada orang. Dalam artian kita mengucapkan syahadat, kita juga mengucapkannya di hadapan orang. Tatkala misalnya kita kafir misalnya, ada seorang kafir, kemudian dia akan masuk Islam, maka dia harus ucapkan syahadatnya di hadapan di hadapan orang lain. Maka dengan ucapan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah maka jadilah dia muslim. Hartanya, darahnya, kehormatannya maksum. Apa arti maksum? Dijaga. Dalam Islam, karena itu Nabi SAW katakan umir tuan uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ويقيم الصلاة salah الزكاة فإذا فعلوا ذلك idza مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام amwalahum illa الله تعالى. Apa kata Nabi sallallahu Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan apa? Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Kalau mereka sudah lakukan itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Maka terjagalah harta mereka, darah mereka kecuali dengan hak Islam. Berarti seorang sudah mengucapkan syahadat terjaga seluruhnya, hartanya, darahnya dan juga ke kehormatannya. Dan di kaum muslimin dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala dengan la ilaha illallah dengan syahadat ini seorang masuk ke mana? Seorang masuk ke mana? Ke surga dan Allah akan selamatkan dia dari neraka. Seorang mengucapkan syahadat la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. seorang muslim yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah maka pasti dia akan masuk surga imma masuk tanpa masuk terlebih dahulu ke neraka setelah dilakukan hisab dia langsung diberitakan surga atau mungkin masuk terlebih dahulu ke neraka akan tapi nanti orang mengucapkan syahadat pasti akan di diselamatkan dari mana? Dari neraka. Karena itu hal yang sangat luar biasa tentang syahadat ini. Hadis masyhur ya, hadis bitaqah kartu, hadis kartu. Nabi kita yang mulia sallallahu bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, seorang dari umatku akan diselamatkan di hadapan semua makhluk pada hari kiamat. Tatkala dihadapkan di hadapannya tis'atan wa tis'ina sijillan 99 apa? lembaran. Kullu sijillin maddul basar semua satu lembaran itu sejauh mata memandang semuanya adalah dosa dan kesalahan. Jadi dia punya berapa? 99 lembaran yang mana satu lembaran saja sejauh mata memandang semuanya penuh dengan dosa. Maka apa kata Sumayakul dikatakan padanya atungkiru hada syai'an Apakah engkau mengingkari catatan dosa yang telah engkau lakukan sebanyak ini? Dia mengatakan tidak ya Allah. Adzala maka kata batin hafidun Apakah malaikat yang perintahkan untuk mencatat di kanan dan di kirimu melakukan kezaliman? Mereka mencatat yang tidak engkau lakukan? Dia mengatakan, La ya Rob, tidak juga ya Allah. Jadi aku tidak mengingkari dan malaikatku tidak salah. Memang ini semua perbuatanmu. Fayakun, afalaka udrun. Allah mengatakan, apakah engkau punya alasan, udur? Kenapa kau lakukan dosa sebanyak ini? Dia mengatakan, tidak juga ya Allah, aku tidak punya udur. Coba lihat, coba antum perhatikan bagaimana kasih sayang Allah kepada hambanya. Yang penting syahadat itu antum harus punya. Setelah ditanya, apakah engkau ingkari? Dia mengatakan tidak ya aku tidak ingkari. Memang inilah semua perbuatan Malaikat yang mencatat itu melakukan kezaliman, mencatat yang tidak ada, dia mengatakan tidak. Semuanya ini memang yang aku lakukan. Tidak ada yang tidak aku lakukan tercatat. Kemudian Allah mengatakan, apalah kau Apakah engkau punya udur? Sehingga mungkin bisa menyelamatkan engkau. Dia mengatakan, aku juga tidak punya udur ya Allah. Fayaqul, maka Allah mengatakan, Bala, innalaka indana hasanah. Fa innahu la zulma alaika Ya, hari ini Aku akan tunjukkan padamu satu kebaikan yang masih engkau punya. Hari ini aku tidak akan melakukan kezaliman kata Allah kepadamu. Wani, fatuh fatah rujubi taqatum. Dikeluarkan apa? Kartu. Fiha syahadatu an la ilaha illallah Di dalam bitaqah itu ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Bitaqah itu hanya apa? ucapan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan berhak disembah selain Allah dan aku juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Fa yaqul uhdur waznak Datangkan timbangan, kita akan timbang ini 99 kata Allah 99 catatan yang satu lembaran itu sejauh mata memandang semuanya penuh dosa dan jumlahnya ada 99 kita akan timbang dengan satu kartu yang kau punya ini maka dia mengatakan ya Rabb mahadihil bitofah wa ma'ahadihis sijillat ya Allah bagaimana satu bitokahnya bisa mengalahkan 99 bitofah yang lain akan tapi Allah mengatakan innaka la tudlam, engkau tidak akan dizalimi. Qala fatuda usijillat. Qala fatuda usijillat, maka diletakkan dalam lembaran 99 itu di satu daun timbangan, sedangkan bitofah yang di dalamnya ada syahadat di daun timbangan yang lain fatafatis sijillat. Kira-kiranya yang lebih berat adalah kartu yang tertulis padanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Wani, coba lihat luar biasa. Maka syahadat ini yang kita harapkan dengannya kita selamat di sisi Allah Taala. Akan tapi para ulama mengatakan bahwa semua kita punya bitokah ini. Tidak ada seorang muslim kecuali punya apa? bitokah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukankah demikian? Iya. setiap muslim punya bitokah syahadat. Tapi apa, apakah bitokah syahadat kita tatkala ditimbang bisa mengalahkan dosa yang kita lakukan? Ini masalahnya. Ini masalah. Maka ikhwan kaum muslimin muliakan Allah. Syahadat ini luar biasa. Syahadat ini luar biasa. Makanya seorang muslim harus belajar dengan sebaik-baiknya syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasul. Dan perlu kita juga yakini bahwa syahadat ini akan menyelamatkan siapapun yang mengucapkannya dengan hatinya. Diucapkan dengan lisan, yakini oleh hati maka syahadatnya akan menyelamatkan dia. Sebagaimana kemarin sudah kita sebutkan juga bahwa seorang muslim yang zahirnya muslim mengucapkan syahadat maka di dunia kita hukumi dia sebagai seorang muslim dan kita berdoa moga kiranya dia juga di akhirat akan selamat. Karena kemarin dalam tanya jawab atau dalam dalam pembahasan kita sudah jelaskan bahwa kadang kalau ada seorang bertanya gini, Ustaz, si fulan ada meninggal, boleh saya salati? Kenapa antum tanya lagi boleh salati? Muslimkah dia? Muslim sudah salati. Tapi Ustaz dia tidak pernah ngaji dengan kita apa pengaruhnya dengan kita. Yang penting zohirnya dia muslim kita hukumi dia sebagai seorang seorang muslim. Ini khwani. Jadi syahadat ini akan menyelamatkan seorang mengucapkannya dengan lisannya, mengucapkan dengan hati. Kemudian rukun yang kedua, ini juga telah kita bahas dalam pembahasan hadis Jibril. Baik dari sisi eh, bahasa makna bahasa dari makna istilah, kemudian juga beberapa hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa orang yang menjaganya, memperhatikannya maka Allah akan masukkan ia ke dalam ke dalam surganya Subhanahu Jalla wa ala. Kemudian masalah zakat juga sedikit nah kita singgung pada pembahasan yang, lalu terkait dengan pengertian zakat eh, baik dari sisi bahasa maupun salah istilah. Kemudian ancaman kita juga telah jelaskan ancaman dari dari syariat bagi orang-orang yang tidak menunaikan tunaikan zakat. Bahkan kemarin telah kita bacakan juga firman Allah Tabaraka taala bahwa zakat ini akan membersihkan dan mensucikan jiwa kita. Bahkan Syekh Abdul Rahman Nasir Asadi mengatakan untuk mensucikan harta, untuk mensucikan jiwa, kita perhatikan tidak ada ibadah yang seperti zakat. Beliau katakan tidak ada ibadah yang seperti zakat. Sangat cepat membersihkan harta kita dan sangat cepat mensucikan jiwa kita. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, man adda zakata malihi faqad dhahaba anhu syarru. Barang siapa menunaikan zakat hartanya, maka keburukan harta akan hilang dari dari hartanya. Ini kata Nabi sallallahu dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian rukun yang keempat haji. Ini juga telah kita bahas. Pada pertemuan yang lalu pengertian secara bahasa al-qasdu secara bahasa, kemudian secara istilah al-qasdu ila baitillahil haram menuju uh, bait Allah, rumah Allah Al-Haram yang ada di Mekah di yang maksus untuk melakukan amal-amal khusus fi awqatin maksus pada waktu-waktu yang yang khusus. Ini sudah kita bahas bagaimana kita juga telah terangkan tentang sholat, tentang tentang zakat dan juga tentang haji. Puasa Ramadan juga sudah kita jelaskan. Apa pengertian secara bahasa puasa Ramadan? Al-imsak ya, menahan. Bahkan kemarin seingat kita kita sudah jelaskan bahwasanya Maryam tatkala berpuasa untuk tidak berbicara disebut dengan puasa. Inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallima al-yawma insiya. Ini sudah kita bahas pada saat kita membahas Islam di hadis Jibril. Adapun secara istilah pengertiannya al-imsak an at-ta'am wasyarab wa sa'ir al-muftirat min tulu' al-fajr ila ghurub syams. Menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang bisa membatalkan puasa dari semenjak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ya, dari semenjak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Bahkan kita kemarin sudah jelaskan juga tentang hukum yang sangat berat bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Akan dikoyak apanya? Mulutnya. Diikat dengan kakinya, kepala yang dibawa dikoyak mulutnya. Mereka adalah orang yang berbuka sebelum selesai bulan Ramadan. Ini ikhwan kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala. Sudah juga kita kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Intinya ikhwani yang hal yang terpenting yang diisyarat oleh hadis ini bahwa ini merupakan tonggak daripada Islam. Kalau ini tidak ada maka Islam akan bangunan Islam akan runtuh. Tapi para ulama sepakat yang pertama kalau tidak ada maka bangunan Islam tidak ada. Adapun yang kedua yaitu menegakkan salat masih ada per perbedaan. Yang ketiga menunaikan zakat masih ada juga perbedaan. Kemudian apalagi yang keempat dan yang kelima. Jadi intinya ikhwani, kalau yang pertama ditinggalkan mutlak tidak ada bangunan Islam. Kalau yang kedua, ketiga, keempat sama kelima ada perbedaan di kalangan para ulama kalau ditinggalkan. Tapi kalau di diyakini yang keempat ini tidak diwajibkan, maka sepakat para ulama juga bangunan Islam tidak ada. Contoh, seorang mengatakan sholat zuhur tidak wajib, tapi dia rajin sholat zuhur. Kafir tidak? Kafir tidak? Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kafir tidak? Kafir. Dia hatta sekalipun dia rajin salat lima waktu, tapi dia meyakini salat lima waktu tidak wajib, ini kafir. Keluar dari Islam. Dia puasa Ramadan setiap tahun, tapi dia mengatakan ini tidak wajib. Ini kan karena adat istiadat saja. Kafir tidak? Kafir. Yang terjadi perbedaan di kalangan para ulama, dia tinggalkan tapi dia masih meyakini akan kewajibannya. Ini ada khilaf. Ini ada perbedaan. Dia misalnya tidak sholat. Dia misalnya tidak sholat, tapi dia masih meyakini akan kewajiban sholat. Maka ini yang ada per, perbedaan di kalangan para para ulama. Sekali lagi kita ingatkan bahwa ini adalah Islam yang zahir yang hendaknya kita jaga, kita perhatikan yang dengannya diketahui seorang itu muslim atau tidak tidak muslim. Mungkin hanya yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini semoga ada faedahnya. Eh, setelahnya kita berikan kesempatan untuk tanya jawab bagi antum yang mungkin ingin bertanya dalam pembahasan ini atau mungkin dalam pembahasan yang lain sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tabi'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Baik, ini ada pertanyaan. Namun sebelum kita jawab pertanyaan, kita akan sedikit luruskan tentang istilah yang di mungkin ditanya di sini dan mungkin banyak di antara kita tidak memahaminya. Pertanyaan pertanyaannya, Pak Ustadz saya mau tanya apakah orang bid'ah itu diterima amalnya? Kalau kita kembalikan ke bahasa Arab atau istilah syariat, maka bid'ah itu perbuatannya. Sedangkan orangnya disebut dengan mubtadi, yaitu orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Tentunya dua hal ini berbeda. Kalau ditanya apakah orang mubtadi, yaitu pelaku bid'ah amalnya diterima, dengan pertanyaan apakah amalan bid'ah yang dilakukan oleh seorang itu diterima. Ini berbeda dua hal. Maka kita katakan, kalau seandainya yang dilakukannya adalah perbuatan bid'ah yang tidak ada contohnya dari Rasul kita yang mulia sallallahu maka jawabannya adalah sabda Rasul kita yang mulia sallallahu man amila amalan laisa alaihi amruna fawarat. Barang saya yang melakukan suatu amal perbuatan yang tidak dasari contoh perintah dari kami, maka amalnya tertolak. Ini jawaban jelas dari Nabi kita yang mulia sallallahu dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Bahkan Allah Taala mengatakan di akhir surat Al-Kahfi, "Faman faman yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa ingin bertemu dengan Rabbnya kelak di hari akhirat, maka dia harus beramal dengan amal salih. Amal salih, ulama tafsir mengatakan amal yang ada contohnya dari Rasulullah. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada dan tidak melakukan kesyirikan dalam ibadahnya kepada Rabbnya. Jadi dua syarat. Yang pertama sesuai dengan sunnah Rasulullah ada contohnya dan yang kedua harus ikhlas. Berarti amal yang tidak ada contohnya kalau tidak dilakukan maka tidak diterima. Baik sekarang amal orang yang melakukan perbuatan yang tidak ada contohnya. Kalau kita bahas umum amal ya, maka ini sama seperti amal seluruh kaum muslimin. Yang tidak diterima amal hanya amal orang kafir atau musyrik. Ini tidak diterima. Wa ma'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Apa kata Allah? Tidak ada yang menghalangi diterima sedekah yang mereka lakukan, nafkah yang mereka keluarkan kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Itu saya menyebabkan tidak diterima. Bahkan Aisyah pernah mengatakan, Ya Rasulullah, Abdullah bin Judaan, Ibnu Judaan, di masa jahiliyah melakukan kebaikan menyantuni anak yatim, berbuat baik kepada tetangga, membantu orang yang lemah dan seterusnya. Apakah semua amal kebaikan yang dilakukan ini bermanfaat? Nabi SAW katakan tidak wahai Aisyah Karena tidak pernah dia berkata semasa hidupnya Rabbi kini ada Maka taba taba'aku ibadah Dia tidak pernah berdoa kepada Allah Ya Allah selamatkanlah aku dari siksamu Di saat engkau membangkitkan seluruh hamba di akhirat Jadi intinya Kalau amal secara umum pelaku bid'ah pelaku bid'ah atau orang melakukan perbuatan yang tidak contohnya dari Nabi SAW, maka itu sama seperti kita. Kalau terpenuhi dua syarat, maka diterima insya Allah. Kalau tidak terpenuhi, jangankan dia, kita juga tidak diterima. Kita juga tidak diterima karena kita insya Allah di antara kita luar biasa menjaga, menyesuaikan amalnya dengan sunnah Rasulullah SAW, tapi kalah di sisi ikhlas. Ini sama saja, habaan manturo, bagikan debu yang terbangan, nggak ada gunanya di sisi Allah. Sunnahnya insya Allah jaga itu. Gerakan semuanya dijaga dalam sholat. Akan tapi nggak ikhlas sholatnya. Sama gak ada gunanya. Dua-duanya harus kita jaga. Sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan melakukannya ikhlas hanya untuk mencari ridha Allah Taala. Jadi bedakan antara perbuatan yang tidak contoh disebut dengan bid'ah dengan pelakunya. Karena kita mengatakan oh, ahli bid'ah amalnya nggak diterima itu. Selama bid'ahnya bukan bid'ah mukafirah, bid'ah yang mengkafirkan, maka insya Allah hukumnya sama seperti kaum muslimin. Wallahu ta'ala. Baik, pertanyaan terkait dengan perbuatan Abdullah bin Umar dalam beberapa masalah fikih yang dalam pertanyaan tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, maka ini masuk dalam pembahasan para ulama tentang apakah perbuatan sahabat itu hujah atau tidak. Ini pembahasan luas. Ya. Intinya ini para ulama kita selalu ingatkan bahwa jangan pernah kita melakukan perbuatan itu adalah perbuatan bid'ah secara tergesa-gesa apalagi jika saatnya kita dapati ada akar dari sahabat yang melakukannya. Ini kadang-kala kita langsung mengatakan enggak ada hadis bid'ah loh, tapi si fulan eh, sahabat ini melakukan ini ya, tetap bid'ah. Jangan tergesa-gesa kata para ulama. Karena kadang-kala sahabat itu tak kala melakukan perbuatan itu mungkin dalam pembahasan kita tidak kita dapati hadir. Akan tapi mungkin dalam pembahasan lain yang belum kita baca, belum kita ketahui. Mereka memiliki hujah, mereka memiliki dalil dalam hal ini. Maka jangan tergesa-gesa. Apalagi banyak kita dapati kaum muslimin uh, dengan mudah mengatakan ini gak ada contohnya harus tinggalkan. Bahkan dalam perkara-perkara yang uruf, adat istiadat saja mereka katakan nggak punya. Bid'ah. Ya. Saya pernah dengar bahwa sebagian mengatakan bahwa berkunjung khusus ke saudara di hari raya bid'ah Antum berkunjung ke rumah paman antum, berkunjung ke rumah mertua antum khusus di hari raya. Satu tahun penuh antum tak pernah berkunjung. Nggak pernah pulang kampung kan? Kan orang Indonesia adatnya seperti itu. Satu tahun penuh nggak pernah pulang kampung ke rumah mertua. Kala sudah hari raya baru pulang kampung. Ziarah ke rumah mertua. Katakan bid'ah itu, Ustaz. Loh, kok bid'ah? Ziarah kan ibadah. Masyaallah. Ziarah ibadah. Ini khususkan menghususkan pada waktu ini bid'ah. Subhanallah. Kita harus tahu perbuatan itu dengan kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Ya, ini termasuk adat istiadat. Minal aidin wal faizin. Bid'ah. Eh, bid'ah apa itu ya? Hah? Nah, yang, yang mengatakan bid'ah tunjuk tangan dulu. Minal aidin wal faizin. Bid'ah Ragu-ragu Tidak beda. Karena ucapan tahniah di hari raya ini dikembalikan pada urf. Dikembalikan pada urf. Kalau sahabat dulu mengatakan apa? Allah minna wa Bagus maknanya doa. Bagaimana minal aidin juga bagus maknanya doa. Aidin orang kembali, faizin orang beruntung. Semoga kita termasuk orang kembali kepada Allah dan beruntung di sisi Allah. Bagus kan artinya. Kalau orang Arab sekarang atau ulama-ulama kita sekarang apa ucapan mereka? Idul Mubarak kullu am antum bi khair. Eh, hari raya yang penuh dengan barokah. Semoga setiap tahun kalian selalu berada di kebaikan. Beda, taqabbalallahu minna minkum lagi ya. Jadi itu balik kepada ada istiadat. Maka jangan antum kemudian mendengar suatu oh bid'ah ini enggak ada contohnya. Karena sebagian orang gitu. Ada ada hadisnya seperti itu enggak ada. Dalilnya enggak ada. Oh, berarti bid'ah Ustaz. Semudah itu antum mengatakan bid'ah. Maka kadang saya mengatakan, sudahlah, nggak usahlah bicara masalah ini. Antum baca aja surat Al-Asr coba. Bacakan di hadapan saya surat Al-Asr. Nggak hafal Ustaz. lah. antum bahas bid'ah surat Al-Asr antum nggak hafal. Atau hafal dibaca salah-salah dalam bacanya. Ada berapa perkara yang antum antum harus perhatikan. Antum harus lebih bahas. Antum harus lebih pahami. Ini ikhwan kaum muslimin hal yang hendaknya kita perhatikan. Ya bukan berarti bahasan itu kemudian kita remehkan, tidak. Akan tapi jangan antum berbicara tanpa dasar ilmu. Menganggap ini tidak ada contohnya karena mutlak tidak ada Quran, mutlak tidak ada hadis dari Nabi SAW kemudian dianggap beda. Tercela, neraka. Jadi ya, punya punya hal yang ya, punya punya pembahasan yang harus kita kita bahas lebih dahulu. Ini wallahu alam yang hendaknya kita kita kita perhatikan dalam masalah-masalah besar seperti ini. Jadi kesimpulan dari e, jawaban yang kedua, pertanyaan yang kedua, bahwa kalau seandainya ada seorang sahabat melakukan satu perbuatan, ini apakah bisa dijadikan sebagai hujah pegangan dalam masalah itu atau sekali mungkin secara zahir tidak ada dalil yang mendukungnya maka ini masuk dalam pembahasan para ulama tentang apakah perbuatan sahabat menjadi hujah ini khilaf di, di ulama usuliyun tentang masalah ini wallahu taala Bolehkah kita berniat sholat lebih dari satu? Misal kita berniat sholat Tahiyatul masjid sekaligus sholat sunnah rawatib, sekaligus sholat sunnah mutlak, sekaligus sholat sunnah wudhu saya tambah. Ini kalau ada yang rekam ulangi jawaban saya. Kapan pernah kita jawab ya? Kita berikan kaidah yang disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin kapan ibadah tersebut bisa digabung niatnya dan kapan ibadah tersebut tidak bisa digabung niatnya. Kalau yang wajib bisa nggak digabung niatnya? Tidak, karena semua ibadah wajib maksudun bidatiha. Tidak bisa. Yang sunnah ini, yang kadang kala bisa digabung, tapi ada juga yang tidak bisa digabung. Mungkin kalau yang rekamannya lengkap, silakan bagi penanya cari rekam Yang pernah kita bahas di, di juga di sesi tanya jawab. Baik, bagaimana kita salat subuh jika imam membaca doa kunut? Dipandang dari ketaatan makmum pada imamnya. Hal yang masyhur juga eh, bahwa para ulama berpendapat ya dalam dalam apakah kita mengikuti kunutnya imam atau tidak. Dia mengatakan kata Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala, Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan kunut subuh tidak ada Berbeda dengan pendapat Imam Abu Idris Muhammad uh, Syafi'i. Uh, apa? Al-Imam uh, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala dia mengatakan kunut subuh mustahabba. Imam Ahmad mengatakan tidak. Imam Syafi'i mengatakan mustahab. Imam Ahmad mengatakan jika saatnya Anda sholat di belakang imam yang kunut maka Anda ikut kunut. Itu pendapat Imam Ahmad. Walaupun kita katakan sebagian ulama ada mengatakan tidak perlu ikut. Jadi ini khilaf yang e, kita katakan bahwa kalau antum merojikan pendapat ikut silakan ikut tidak masalah. Ya silakan ikut tidak masalah. Kalau antum merojikan pendapat yang tidak ikut juga tidak ikut tidak masalah. Lapang dada dalam hal ini. Wallahu taala. Jadi Imam Ahmad sendiri yang yang menyelisihi gurunya karena Imam Syafi'i adalah guru Imam Ahmad. Ya guru dan se, se zaman ya Artinya tatkala dipandang guru ya dilihat dari sisi umur ya kurang lebih imam. Akan tapi Imam Ahmad yang mengingkari kunut subuh yang di yang dikatakan mustab oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, Imam Ahmad mengatakan kalau salat di belakang Syafi'i, salat di belakang orang kunut, subuh maka beliau kunut. Ikut ikut mengangkat tangan, mengaminkan Allah taala. pertanyaan selanjutnya terkait dengan masalah berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia di dalam sholat. Berdoa menggunakan bahasa Indonesia dalam sholat ini juga khilaf di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. E, akan tapi Allah Taala alam yang paling baik adalah berusaha untuk mengingat doa-doa yang ada dalam Quran dan hadis Nabi Sallallahu Ini doa penuh dengan makna. Jadi kalau kita cukupkan dengan doa Quran dan hadis, insya Allah, insya Allah. Sekarang apa yang antum ingin ingin minta kepada Allah yang tidak ada dalam Quran dan hadis? Enggak ada. Semua ada dalam Quran dan hadis. Cuman kadang-kala kita tidak pintar minta saja. Kenapa saya katakan tidak pintar minta? Karena sebagian orang minta harta dia mengatakan ya Allah berilah kepada saya harta. Ini sebenarnya salah minta seperti ini. Karena bisa-bisa harta itu akan bermudarat bagi kita seorang lelaki yang akan menikah dengan seorang akhwat mengatakan ya Allah jadikanlah dia sebagai istriku. Salah ini, doa sebenarnya salah. Karena bisa menjadi musibah kalau dia menjadi istri anda. Doa yang benar itu adalah doa minta kebaikan. Dari semua yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Ya Allah, berilah saya kesehatan. Salah juga. Yang benar adalah tambah dengan kesehatan yang mendatangkan keber keberkahan. Jadi insya Allah itu semua ada. Ada di dalam doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan tatkala kita sakit dan minta kesembuhan, apa? Eh, doa eh, siapa? Nabi Nabi Yakub, ya apa? Doa Nabi Ayub. Ayub atau Yakub? Ayub. Rabbi inni masanya yadurru wa anta arhamur rahimin. Doanya luar biasa. Dia tidak mengatakan ya Allah sembuhkan atau tidak. Ya Allah, aku ditimpa suatu penyakit dan engkau adalah Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu aja doa. Melas doa. Tapi ini yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Ini yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Tatkala kita ingin bertobat, tatkala kita meminta kebaikan untuk keluarga kita, istri kita, Rabbana hablana lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Maka salah satu di antara kesalahan sebenarnya tatkala kita berpaling dari doa-doa yang sangat mulia ini yang syarat dengan makna yang sangat baik untuk kehidupan kita dunia dan akhirat, kita berpaling menggunakan bahasa kita. Salah sebenarnya. Karena itu doa Nabi, doa-doa Nabi yang memang dipilihkan oleh Allah untuk mereka. Datang kita percaya diri buat doa sendiri. Yang nggak ada maknanya, yang kadang-kala kalau dikabulkan malah akan merusak kita, kehidupan kita dunia dan akhirat. Maka fokus untuk menghafal doa-doa yang ada dalam Quran dan dan itu sudah cukup. Bahkan selalu orang mengatakan doa Rabbana ati ini doa apa itu? Satu jagat kata orang. Ya kan luar biasa semua memang di situ intinya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia akhirat itu dapat nih. Rabbana atina ya Allah berikanlah kepada kami dunia yang baik. Wa fil hasanah. Di akhirat juga yang baik. Wa ada benar Selamatkan kami dari api neraka. Kalau ini saja sudah dikabulkan, aku tak perlu doa yang lain lah. Maka sapu jagat kata orang, tapi tak betul tangga itu ya istilahnya. Kita ambil istilah orang. Ya, karena memang semuanya ada dalam doa itu. Makanya satu hal yang hendaknya kita pelajari adalah doa-doa yang ada Al-Quran tadi Itu sebenarnya sudah cukup. Tidak butuh doa karena kadang-kala kita suka doanya yang ada saja. Doa yang akhir-akhir itu sama buat ya berkesan panjang pula kan gitu kan. Padahal kalau kita ucapkan dua kata tiga kata selesai panjang itu. Ter, terwakili dengan kalimat yang sangat singkat yang telah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran diajarkan oleh Nabi dalam dalam hadis dan itu masya Allah Syekh uh, Abdul Razak dan Abdul Muhsin menulis kitab Fiqhul Adiyah wal Adkar menyebutkan tentang keindahan dan kedalaman makna doa-doa yang ada dalam Quran dan doa dalam hadis Nabi SAW. Jadi saya kira Allah alam kalau kita butuh doa dalam sholat kita, nggak usah pakai bahasa Indonesia. Kan tapi mungkin kita kita berusaha ya. Ini juga mendorong kita untuk belajar dan menghafal doa-doa dalam Quran dan hadis. Ya, kita berusaha mencari yang sesuai kemudian kita kita ini kita selalu baca.